Dan kita telah masuki pembahasan tentang peristiwa perang Zatul Riqa' dan disebut juga Ghazwatu Najd. Dan mayoritas ahli sejarah mereka menyebutkan bahwa Perang Zatul terjadi pada tahun keempat pada tahun keempat Hijriyah pada bulan Jumada al-Ula. Namun sebagian para ahli sejarah mempermasalahkan penyebutan peperangan ini terjadi pada tahun tersebut Sebab dalam peristiwa perang Dzatul Riqa' disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka melaksanakan salatul khauf. Mereka melaksanakan salatul khauf. Dan ini satu hal yang perlu dipertanyakan. Sebab peristiwa perang Khandaq yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertahan untuk melaksanakan salatul zuhur, salatul asar, sehingga beliau tidak mengerjakannya kecuali di waktu maghrib dan beliau tidak mengerjakan salatul khauf. Yang menunjukkan bahwa pada peristiwa Khandaq belum ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan tentang tata cara pelaksanaan salatul khauf. Oleh karena itu uh, sebagaimana yang beliau sebutkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa peristiwa ini dan pelaksanaan salatul khauf terjadi setelah perang Khandaq. Bahkan setelah Khaybar. Setelah Khaybar. Naam. Dan ini merupakan pendapat yang sangat kuat sekali. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau sendiri berpendapat bahwa peristiwa Dzatul Riqa' itu terjadi setelah Khaybar. Terjadi setelah Khaybar. Beliau mengatakan dalam sahihnya, "Wa hiya ba'da Khaybar." Karena Abu Musa jaa ba'da Khaybar. Bahwa peristiwa Dzatul Riqa terjadi setelah Khaybar sebab Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu beliau tiba itu setelah Khaybar ya beliau tiba maksudnya dari Habasyah dan beliau sampai ke Madinah setelah peristiwa Khaybar lalu berkata Al-Hafidh Mukathir rahimahullah ta'ala ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شاهداها dan lebih menguatkan hal ini bahwa peristiwa Dhatul Riqa' bukan terjadi pada tahun keempat namun terjadi setelah Khandaq bahkan setelah Khaybar. Dengan dalil bahwa Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma mereka termasuk di antara sahabat yang menghadiri peristiwa Datul Riqa' itu. Sementara Abu Musa al Ashari sebagaimana yang telah kita sebutkan, beliau tidak datang ke Madinah kecuali setelah Khaybar. Sebelumnya beliau di Habasyah. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam setelah Khaybar. Naam. Maka ini jelas menunjukkan bahwa peristiwa Dzatul Riqa' terjadi setelah Khaybar. Amma Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu fa fi sahihain annahu syahida ghazwata dzatir riqa' disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Abu Musa al-Syari radhiyallahu an menghadiri peristiwa perang Dzatur Riqa' wa annahum kanu yaluffuna ala arjulihimul khiraqa lama naqibat dan bahwa mereka para sahabat mereka mengikat ke kaki-kaki mereka potongan-potongan kain. Ya, ini mereka jadikan sebagai perban. Disebabkan karena berlubang-lubangnya dan terlukanya kaki-kaki para sahabat. Disebabkan karena mereka melakukan perjalanan tanpa alas kaki. Fasumiyat bidalik. Fasumiyat bidalik sehingga dinamakan peristiwa perang tersebut dengan perang Zatul Riqa'. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an yang menceritakan tentang kejadian dalam peristiwa Zatul Riqa' kata beliau فنقبت أَقْدَامُنَا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرقة فسميت غزوة ذات الرقاع Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, kaki-kaki kami berlubang, terluka. Demikian pula kedua kakiku. Bahkan kuku-kuku-kuku, kuku kaki Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala an itu terbuka. Ya. Coba lihat kondisi perjalanan ketika itu, ma'asyiral rahimakumullah sampai kukunya itu ya, terlepas dari dari jarinya. sakatat adfari Terlepas. Sehingga kami pun melilitkan pada kaki kami potongan-potongan kain. Maka dinamakanlah perang Zatul Riqa'. zatul riqa dari riqah yakni potongan kain yang digunakan untuk melilitkan kaki-kaki mereka radhiyallahu anhu yang menjadi syahid dari riwayat ini bahwa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menghadiri peristiwa Dzatul riqah. wa amma Abu Hurairah adapun Abu Hurairah fa an Marwan bin al-Hakam annahu sala Abu Hurairah dari Marwan bin al-Hakam bahwa beliau bertanya kepada Abu Hurairah هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف apakah engkau mengerjakan salatul khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am kata Abu Hurairah iya kami salat bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam qala mata lalu ia bertanya lagi kapan peristiwa itu terjadi qala ama ghazwati najd pada tahun terjadinya peristiwa Najd yaitu Dzatur Riqa'. Dan Abu Hurairah mengikuti peristiwa itu. Padahal beliau masuk Islam pada masa masa Khaybar. Ya. Pada saat atau pada tahun Khaybar. Wa dzakara sifatan min sifati salatil khauf. Lalu beliau menyebutkan salah satu tata cara pelaksanaan salatul khauf akhrajahul Imam Ahmad wa Abu Daud wa nasai Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dan ini yang sahih insyaallah taala Nah Ini syahid yang sangat kuat Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Hurairah yang menghadiri peristiwa Najd Fakat kala ba'du ahli tarikh, sebahagian ahli sejarah mengatakan inna ghazwat dzatir riqa' akthar min marrah. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa peristiwa perang Dzatir Riqa terjadi bukan hanya satu kali. Sehingga ada kemungkinan terjadi dua kali. Fawahidatan kanat qabla al-khandaq wa ukhra ba'daha. Perang pertama terjadi sebelum khandaq yaitu pada tahun 4 Hijriah, Jumada Lula. Dan kejadian yang lain yang juga disebut Datul Riqa' terjadi setelah peristiwa perang Khandaq, bahkan setelah Khaybar. Nah, ini yang disebutkan oleh uh, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Namun kemudian beliau mengomentari pendapat yang mengatakan bahwa ada kemungkinan terjadi dua kali. Az-Zahabi rahimahullah taala beliau juga menyebutkan ada kemungkinan kejadian itu dua kali. Namun kata Al-Hafiz rahimahullah illa annahu la yattajihu annahu shalla fil ula salat al-khauf in sahha hadithu annaha innama furidat fi usban. Namun eh, tidak benar kalau dikatakan bahwa ada kejadian Ghazwatun Najd sebelum Khandaq sebab disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul khauf melaksanakan salatul khauf in sahha hadithu annaha innama furidat fi usfan apabila sahih hadis yang menunjukkan bahwa itu salatul khauf diwajibkan pada Eh, di Osman, Osman yang telah kita sebutkan dalam riwayat An-Nasai dan At-Tirmidzi. Alhasil, ma'asyar ikhwan rahimakumullah uh, pendapat ini pun dilemahkan oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahwa peristiwa Dzatul ada kemungkinan terjadi dua kali. Ini dilemahkan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad beliau menerangkan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa peristiwa perang Zatul Riqa itu terjadi dua kali kata beliau faqad wahima wahman zahiran sungguh dia telah keliru dengan keliru yang jelas dia telah melakukan kesalahan yang jelas nah sementara dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah Khandaq, setelah Khaybar. Dan ini yang lebih mendekati kebenaran. Ya, wallahu taala alam. وقد ذكروا أنه كان من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر dan termasuk yang disebutkan oleh ahli sejarah bahwa termasuk kejadian yang terjadi pada peristiwa perang ini, perang Zatul Riqa' adalah kisah tentang unta Jabir radhiyallahu an wa bai'ihi min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan uh, beliau menjual unta tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan disebutkan dalam peristiwa tersebut bahwa uh, hal ini pun terjadi dalam peristiwa uh, Tabuk. Ada pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada saat Tabuk bukan pada saat Zatul Riqa' kejadian bahwa Jabir radhiyallahu taala anhu menjual untanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Eh, singkat dari hadis tersebut bahwa Jabir radhiyallahu taala anhu beliau baru saja ditinggal mati oleh ayahnya Abdullah bin Haram radhiyallahu an yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud. Maka Jabir radhiyallahu taala memiliki saudara-saudara perempuan memiliki saudara-saudara wanita. Maka Jabir radhiyallahu taala anhu menginginkan ada seorang yang mampu untuk uh, menjaga mereka melindungi mereka dan mengurusi mereka. Oleh karena itu keinginan Jabir radhiyallahu taala untuk menikah setelah meninggal ayahnya itu sangat kuat. Yang tujuan beliau untuk menikah supaya istrinya bisa mengurusi saudara-saudara perempuan Jabir radhiyallahu taala. Itu tujuannya. Oleh karenanya mengapa Jabir pada saat beliau menikah beliau lebih memilih untuk menikahi janda. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, Bikran am sayyiban? Apakah engkau menikahi seorang wanita perawan ataukah janda? Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, saya menikahi seorang wanita janda. Karena tujuan beliau agar ada yang menjaga dan memelihara uh, anak uh, saudara-saudara perempuan beliau. Nah, Walhasil pada saat beliau hendak menikah, beliau membutuhkan uang tentunya. Dan itu difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Difahami oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pada saat dalam satu peperangan, ini setelah peristiwa perang Uhud. Lalu kemudian kembali dari uh, pertempuran maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir, "Wahai Jabir, juallah untamu itu kepadaku. Juallah untamu itu kepadaku. Ya, agar dia punya modal untuk menikah. Kata Jabir radhiyallahu taala oh "Uhdika ya Rasulullah, saya hadiahkan ini kepadamu wahai Rasulullah." Yani saya enggak untukmu saya tidak menjualnya, saya hadiahkan saja. Untukmu wahai Rasulullah. Namun Nabi shallallahu alaihi wasallam tetap bersikeras untuk uh, memperjualbelikan. Artinya beliau membeli, Jabir menjualnya. La bal bi'ni. Tidak, tapi engkau menjual itu kepadaku. Ya. Dengan persyaratan bahwa kendaraan unta tersebut tetap digunakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu sampai ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah. Maka sempurnalah akad yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam membelinya dan Jabir radhiyallahu taala anhu tetap memanfaatkannya memakainya sampai ke Madinah pada saat tiba di Madinah dan Jabir radhiyallahu taala akan menyelesaikan uh, proses jual beli beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk memberikan uang pembelian unta Jabir radhiyallahu taala anhu diberikan kepada Jabir. Maka diambil oleh Jabir radhiyallahu anhu. Lalu kemudian beliau pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menyalahkan untanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam engkau telah menerima harga untamu? Kata Jabir iya. Aku telah menerimanya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-jamal wa lak. Kalau begitu, unta kamu ambil ya, uang yang telah dibayar kepadamu itu juga untukmu. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli lalu beliau berikan kembali kepada Jabir radhiyallahu an. Dan uang tersebut telah diserahkan kepada Jabir. Lihat karam kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau melihat Jabir radhiyallahu taala anhu ini seorang yang sangat membutuhkan kendaraan di samping beliau membutuhkan harta untuk eh, memenuhi kebutuhan keluarga demikian pula menikah. Nah, maka kejadian ini disebutkan oleh ahli sejarah terjadi dalam peristiwa Dzatul Riqa'. Namun kata beliau fidzalika nazar. Namun hal ini juga uh, masalah yakni perlu diteliti kembali li'annahu jaa anna dzalika kana fi ghazwat Tabuk. Sebab disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi dalam peristiwa perang Tabuk. Dalam peristiwa Tabuk. Nah, disebutkan itu dalam uh, riwayat Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq. Secara ta'liq disebutkan dari Jabir ishtarahu bi tariq Tabuk bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membelinya pada jalur perjalanan Tabuk namun riwayat ini muallak, ta'liq. Dan asal hukum hadis muallak hadis yang dhaif. Nah, illa anna hadha ansab. Illa anna hadha ansab lima annahu kana qad qutila abuhu fi Uhud. Hanya saja kejadian ini ya dalam peristiwa Zatul Riqa itu lebih sesuai karena tabu masih jauh berlakunya. Sebab uh, lima annahu kana qad qutil Abu fi Uhud. Sebab ayah Jabir radhiyallahu taala anhu terbunuh dalam peristiwa perang Uhud pada tahun ketiga Hijriyah. Ya. Wa tarakal akhawat dan beliau meninggalkan anak eh, saudara-saudara uh, perempuannya. Fahtaja ayyatazawwaja sari'an man yakfuluhunna lah sehingga beliau membutuhkan untuk segera menikah agar ada yang mengurusi saudara-saudara perempuan beliau. Saudara-saudara perempuan beliau. Oleh karena itu, eh, para ahli sejarah menguatkan bahwa kejadian proses jual beli unta bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kejadian yang tidak lama setelah peristiwa perang Uhud. Ya, bukan pada peristiwa Tabuk. Namun tidak lama setelah peristiwa perang Uhud disebabkan karena melihat kebutuhan Jabir radhiyallahu taala anhu untuk segera menikah dan ini pula yang dikuatkan oleh al hafiz Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan wahiyar rajihatu fi nadhari dan ini pendapat yang rajih menurutku karena al maghazi adbad lidzalika min ghairihim sebab mereka yang uh, <clears throat> menyebutkan tentang sejarah atau Pedanggalan, kejadian-kejadian peperangan yang terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka lebih teliti dalam hal ini daripada selainnya. Daripada selainnya sebab kaitan jual beli onta tersebut kaitannya dengan keinginan Jabir radhiyallahu an setelah meninggalnya ayah beliau dalam peristiwa perang Uhud. Yang ini menunjukkan bahwa uh, kejadian tersebut bukan kejadian yang yang yang lama setelah peristiwa perang Uhud terjadi namun kaitannya setelah meninggal ayahnya, maka beliau ingin menikah agar ada yang mengurusi eh, saudara-saudara perempuannya. Baik sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.